Jal tidak ada bantuan dari Allah tidak akan terwujud majelis kita ini fa nahmaduhu wa nashkuruh maka kita memuji Allah bersyukur kepadanya dan semoga majelis kita ini menjadi majelis yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal amin ya rabbal alamin Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah Majelis kita kali ini mengingatkan sebuah sabda dari sabda-sabda Nabi alaihi salatu Hadis yang insyaallah masyhur Bahkan antum mungkin menghafalnya dan banyak yang menghafalnya Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qal idza matal insanu inqata'a amaluh illa min salas jika seorang manusia seorang hamba mati maka akan terputus amalannya terputus amalannya kecuali dari berapa tiga sodakotin jariyah yang pertama adalah sodakotin jariyah sodakoh jariah ya. au yang kedua ilmin yuntafa'u bihi ilmu yang diambil manfaatnya ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam awaladin salihin yad'u lahu atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya betapa sayangnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hadis ini diantara hadis yang menunjukkan betapa sayangnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang lebih sayang dari manusia melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Demikian Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat beliau. Bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini diantara sifat sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat sayang kepada kaum mukminin. Di antara bentuk kasih sayangnya Beliau alaihi salatu wasallam menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bukan hanya di dunia. Bukan hanya ketika kita masih hidup, tetapi diberitahu kita ini perkara-perkara yang akan kita mengambil manfaatnya ba'dal mamat sesudah apa kematian ya kalau orang tua kita masya Allah nah, mereka orang yang sangat berjasa untuk kita namun sebatas urusan-urusan duniawi ya atau tidak duniawi bagaimana anak sehat bagaimana makan bagaimana minum orang tua kita ya tetapi nikmat ad-din nikmat agama itu ya baik tidak lepas dari kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah jalla wa ala. Di dunia diberitahu hal-hal yang bermanfaat. Ya yang sederhana saja misalnya diharamkan perkara-perkara yang membahayakan kita. Diharamkan homer, diharamkan apa? Eh, hinzir babi ya. diharamkan al fahishah perkara-perkara yang keji. Taib. Lebih panas ini. <laughs> Jadi airnya lebih panas. Jazakallahu khairan. Ini bermanfaat untuk apa? Dunia kita. Dan Nabi Ali Shallallahu Wasallam bukan hanya menyampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia kita, namun juga ba'dal mamat. Sesudah apa? Kematian. Alhamdulillah Alamin. Ini faedah yang pertama di antara fawaid hadis ini. Faedah yang kedua ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan ya, bahwasanya ya, dunia ini adalah darul amal. Negeri untuk kita beramal dan bahwasanya perkara yang paling berharga atas seorang muslim, seorang hamba adalah ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang seharusnya dikumpulkan. Amalus saleh. Ya. Sampai Nabi memberikan peringatan kepada kita, ada saatnya amalan itu terputus sudah, tidak bisa lagi berbuat. Itu yang paling bermanfaat untuk kita. Amalus soleh, Beramal soleh, Harta, anak, dunia dan seluruhnya itu adalah hiasan. Kata Allah Jalla wa ala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta-harta itu anak-anak yang kita mencintainya. Naam, kita mencintai harta. Zuyyina lin-nasi hubus syahawat minan nisa'i wal banin. Al-ayah. Kita di apa namanya? ditakdirkan dan memang demikianlah tabiat manusia mencintai ini semuanya, dunia. Anak, harta dan seterusnya. Tetapi Allah mengingatkan bahwasanya al-mal harta, wal banun dan anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunia. Hanya perhiasan dunia. Adapun yang paling baik adalah wal baqiyatu salihatu khairun. Al baqiyatu salihat amalan soleh min qiraatil Quran dari membaca Al Quran dan seterusnya min al ibadat dari ibadat amalan yang dilakukan seorang hamba lillah untuk Allah khairun lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ini faedah yang kedua. Ya. Bahwasanya yang paling berharga pada seorang hamba, bagi seorang hamba adalah apa? Amalus soleh, amalan soleh. Adapun dunia itu, ya, yang kita nikmati tidak lama. Setelah mati sudah. Adapun amalan soleh maka ini akan terus dibawa seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi Ali salatu wasallam mengingatkan kita dan ini diingatkan setiap hari. Ketika kita melakukan salat qabliyah mada subuh. Qabliyah subuh. Kata Nabi Ali salatu wasallam, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha rakaat al-fajri, dua rakaat salat qabliyah subuh lebih baik daripada apa? dunia dan seisinya. Ya, dua rakaat ini sunnah. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini juga diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan soleh itu ya perkara yang paling berharga pada diri seorang muslim. Ya. Ikhwati fillah rahimanir rahimakumullah. Berikutnya faedah dari hadis ini. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kita semuanya. Nah, ya. Ya. Ada amalan-amalan yang amalan ini terus mengalir ba'dal mamat. Ada amalan-amalan yang terus mengalir sesudah kematian. Ya. Yang pertama kata Nabi Ali salatu Wassalam, kata Nabi Ali salatu Wassalam, sodakotin jariah, sodakoh jariah. Apa itu sodakoh jariah? Ya. Semisal wakaf, seperti wakaf. Ya. Diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam untuk kita melakukan amalan ini sodakoh yang terus mengalir amalannya, pahalanya. Ya. Mewakafkan masjid, mewakafkan mushaf, yang manfaatnya itu terus bisa diambil oleh kaum muslimin. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya apa yang bisa diwakafkan, yang di, yang bisa diwakafkan adalah sesuatu yang terus bisa diambil apa manfaatnya. Ya. Seperti misalnya oh, ini gelas ini, perkakas ini, gelas, sendok, ya. Kemudian apa namanya kompor barangkali ya. diberikan ke mahat, diberikan ke pondok pesantren, ya. Selama itu dipakai, selama itu dipakai maka terus mengalir apa? pahalanya. Terus mengalir pahalanya. Jadi tidak harus yang namanya wakaf adalah sesuatu yang apa? Besar, banyak. Ya, sesuatu yang sedikit mungkin. Selama manfaatnya itu bisa terus dipakai. Mewakafkan kuda. Ya, fisabilillah. Ya, fisabilillah. Untuk jihad, fisabilillah. Mushaf. Ya, masahif kita apa namanya? Kita wakafkan. Ya. Ballpoint bisa tidak diwakafkan? Ya, bisa. Tapi kalau sudah habis ya sudah. Nah, ya. Dan seterusnya dari sesuatu yang bisa di wakafkan. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Sadaqatin jariyah. Kemudian yang kedua di antara amalan yang ya terus mengalir pahalanya ba'dal mamat sesudah kematian adalah ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaatnya. Ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq. Dan tentunya yang paling afdol di sini adalah ilmu dan tidak ada yang lebih afdol daripada ilmu din. Baik. Ilmu kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an was sunnah ya. Secara mutlak al-muradu bihi yang dimaksud adalah ilmu ada ad-din. Ilmu kitab was sunnah. Ya. Jangan kita menganggap remeh mengajarkan sesuatu yang sepertinya sederhana. Sepertinya sederhana. Ya, kita mengajari anak mengenal satu huruf saja, alif. Gampang atau susah? Gampang kan? Ya, udah, anak kecil saja bilang gampang. Ya. Apalagi yang besar. Ngajari anak, ini huruf alif. Alif. Ini huruf lam, ini huruf mim. Jadi apa? Alif lam mim. Bisa baca tiga huruf ini. Fa subhanallah setiap kali anak ini membaca huruf itu alif lam mim karena dia mengenal huruf itu dari seorang yang mengajari dia huruf tadi. Maka selama anak ini membaca Al-Qur'anul Karim, ya, dia mendapatkan pahala itu. Dalam keadaan kita mungkin tidak pernah menghitungnya, Allah Azza wa Jal yang menghitungnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man qara'a harfan" Ya, barang siapa membaca satu huruf minal Quran dari Quran falahu hasanah. Maka dia mendapatkan satu apa? kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha dan satu kebaikan itu dilipat gandakan berapa? 10. Dan aku kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi kalau anak tadi membaca alif lam mim, dia dapat paling tidak 30 kebaikan minimal dan Allah melipat gandakan sekehendak Allah. Wallahu yudha'ifu lima yasha dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan itu minimal dilipat gandakan berapa? 10 pasti dilipat gandakan. Selama amalan itu amalan soleh mesti dilipat gandakan. Tapi kalau dosa tidak. Berbuat satu dicatat berapa? Satu. Hada min rahmatillah azza wajalla. Dan itu bukan batasan 10 itu. Jika Allah berkendak, Allah lipat gandakan lebih dari itu. Coba kita perhatikan. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mereka berbuat sedikit namun pahalanya di sisi Allah dilipat gandakan. Haulai sahabat. Sampai Nabi mengatakan kepada kita semuanya mengingatkan kedudukan sahabat. La tasubbu ahadan min ashabi dalam sebagian riwayat la tasubbu ashabi. Ya. Nabi mengatakan la tasubbu jangan kalian mencela seorang pun dari sahabatku kata Nabi alaihi salatu wasallam. Fawalladhi nafs Muhammad biyadihi demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya yakni wallahi demi Allah. Lau anna ahadukum anfaqa misla Uhudin dhahaba kalau seandainya salah seorang di antara kalian infak sebesar gunung Uhud emas. Tidak mampu kita ini. Ya. Tapi kalau ada di antara kita, saya dan panjenengan, kalau ada yang mampu infak sebesar gunung Uhud emas, bukan se seinfak segunung Uhud tanah tidak, emas. Infak sebesar gunung Uhud emas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Sungguh infak kita ini tidak bisa mengalahkan infaknya, sedekahnya sahabat yang hanya satu mud. Satu mud, seperti itu satu mud. Ya. Satu mud atau separuhnya. Ya. Mereka mengeluarkan gandum satu mud gandum atau apa namanya korma hanya satu mud atau separuhnya bahkan ya pahala mereka itu lebih besar daripada apa yang kita lakukan berupa infak sebesar gunung Uhud emas Ya subhanallah, maha suci Allah. Ya. Allah maha adil. Ya. Kita sudah dilipat gandakan 10. Ya. Seandainya amalan itu amalan saleh. Tetapi ashabun Nabi alaihi salatu wasallam, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dilipat gandakan dengan lipatan-lipatan yang hanya Allah saja yang mengetahui. Wallahu yudha'ifu bima yasha. Taib, jangan meremehkan amalan tadi. Ya. Kita mengajarkan anak alif lam mim satu atau satu huruf alif saja. Dan kemudian anak itu terus membaca Al-Quran dengan sebab kita mengajarinya. Maka kita akan mendapatkan sekian banyak pahala. Ya. Taib. Maka bersemangat untuk itu. Insya Allah kita semua bisa mengajari alif ya. Lam, mim, bisa. Ya. Taib. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Bismillah. Kemudian yang terakhir. Yang ketiga. Awaladin salihin yaduulahu Atau anak soleh yang senantiasa apa? mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Ini juga amalan yang bermanfaat. Anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Awaladin salihin yaduulahu atau anak soleh yang mendoakan. Ini juga amalan yang terus mengalir amalan yang terus mengalir ya setelah seorang ya, masuk ke alam barzah. Di sini ada sebuah faedah penting yang lain. Itu faedah yang keempat barangkali dari hadis ini. Hadis ini diantara hadis yang mendorong ya untuk kita melakukan upaya agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang mada yang soleh. Ya agar menjadi anak yang soleh. Wabillahi taufiq. Karena anak itulah yang menjadi sebab kebaikan biidnillahi azza wajal. Dan kalau kita melihat para nabi, para rasul, ya, para ulama dari kalangan para sahabat, watabiin, tabi'in, wa ya, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat bersemangat untuk mendidik anak-anak mereka. Dan sebaik-baik tauladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi tarbiyati al-aulad di dalam mendidik anak-anak. Ya. Di dalam mendidik anak-anak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sedikit ya, melihat mentadabburi apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak? Yang pertama, maasirul muslimin rahiman rahimakumullah, termasuk bentuk upaya agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. ya. ya, sebenarnya ya, sudah diajarkan oleh Nabi alaihi Shallallahu wasallam sejak awal sebelum seorang menikah. Itu sudah diajarkan dalam syariat Islam. Sebelum menikah sudah diajarkan. Ya. Setelah menikah juga demikian. Sebelum punya anak. Sampai setelah punya anak juga demikian. Bagaimana tarbiyah? Ya. Sebelum menikah jelas Nabi Ali Shallallahu Wasallam memerintahkan kita untuk memilih, ya, apa namanya, istri atau suami yang apa, yang soleh, yang baik. Ya. Sampai Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengingatkan kepada kita, tungkahul mar'atuli arba, wanita itu dinikahi karena berapa perkara? Empat perkara. Yang pertama, ya. Kalau enggak hartanya, ya apa namanya? Wajahnya, kalau enggak keturunannya. Ya. Baik. Wajahnya Masya Allah nah, Bagus, kaya ya. Keturunan Raden ya kan? Bisa jadi, wah ini cocok semua nah, ya. Tapi ada yang satu ini Yang harus dilihat Yang paling menjadi apa? Menjadi perhatian Kata Nabi auli Dini, atau karena agamanya dan Nabi Ali salatu wasallam mengatakan fadfar bidzatid din. Ya. Cari yang ini. Yang ngerti agama. Ya. Taribat yada, kamu akan beruntung. Ya. Apalagi kalau Anda seorang yang suka safar, seorang suami suka safar, kerjanya jauh. Nah kalau istrinya tidak bisa mendidik bagaimana? Ya. Kan berat, ya atau tidak? Ya, kalau kita pergi ya 10 hari, Istrinya di rumah mendidik anaknya. Pulang tahu-tahu, masya Allah anakku sih so sholat. Ya, sebab istrinya pinter apa? Sholat. Pergi lagi 10 hari, pulang, masya Allah anakku bisa mau Quran. Ya, ini sebabnya adalah apa? Istri yang soleh. Dia akan menjadi madrasah. Maka Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengingatkan hal ini. Ya, termasuk juga para wali, aulia, para bapak ketika ada orang yang akan melamar anak-anaknya lihat siapa yang melamar. Ya. Dalam sebagian atau di, dalam dalam riwayat disebutkan ya, man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh yang dinikahkan untuk anak-anak putri kita adalah man tardawna orang yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya. Apa? Pertama agamanya dan yang kedua apa? Akhlaknya. Ya. Dua perkara ini agamanya bagus, sholat lima waktu di masjid, masya Allah. Ya. Akhlaknya baik dengan tetangga, ma'ruf orang yang baik, kalimatnya lembut, ya. ila akhirih. Nah. Fazawijuh maka nikahkanlah ya putrimu dengan laki-laki tadi. Apa di antara maksudnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Maksudnya adalah agar biidnillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang dilahirkan adalah menjadi anak-anak yang mada yang soleh. Jadi anak-anak yang soleh. Taib. Ini sebelum menikah. Wabillahi taufik. Ya. Setelah menikah, setelah menikah diajarkan juga oleh Nabi alaihi salatu wassalam di antaranya adalah tarbiyah mendidik anak dan di antara perkara yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak adalah mada as-salah ini hanya sekedar contoh saja contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk agar biidznillah memiliki anak-anak yang soleh sebelum menikah ketika ketika sudah menikah ketika sudah menikah ya sebelum punya anak diajari doa ya. ketika berkumpul ya. doa menyebut nama Allah Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana doa diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam ketika seorang mendatangi istrinya menyebut nama Allah Bismillah dengan menyebut nama Allah Allahumma ya Allah jannibna syaitan jauhkan syaitan dari kami Wajannibi syaitana ma razaqtana dan jauhkanlah syaitan dari anak yang engkau rezekikan kepada kami. Fa subhanallah kalimat yang sederhana ini. Ya, ini mudah untuk diucapkan. Tetapi barokah barokah di dalam sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Anak yang dilahirkan biidnillah insya Allah betul-betul akan dijauhkan dari siapa? Syaitan. Seperti permintaan kita. Allah kirim. Wajannibi syaitana ma rozaktana dan jauhkanlah syaitan dari anak yang engkau rezekikan kepada kami. Taib. Tidak lupa juga banyak berdoa kepada Allah. Doa min afdalil kurubat wa min a'zami asbabil khair. Doa adalah sebab kebaikan termasuk sebab anak-anak menjadi anak-anak yang apa? Saleh. ربي min لي salihin, Rabbana hablana min azwajina wa أزواجنا qurrata a'yun wajalna lil muttaqina imama. doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan kepada anak ketika sudah lahir anak itu diberi nama yang baik, ini bagian dari apa? Pendidikan. Kadang ada orang beri nama seenaknya, gitu, gitu. ya kan? Macam-macam sudah anak. Ya. Atau yang dikasih nama ini, kasih contoh banyak, terlalu banyak contoh. Nama-nama yang tidak bermakna, bahkan nama-nama yang maknanya apa? Ya, buruk. Ya. Saya memberikan contoh khawatir bahwa ada yang namanya itu, repot saya. Nanti ribut nanti kan ya. Banyak contoh. Ya, ya, ya. Baik. Ya. Karena pas ada beledek dikasih nama beledek misalnya kan repot ya kan. Bisa jadi seperti itu. Nabi Ali Shallallahu Wasallam memberikan contoh agar kita memberikan nama kepada anak nama-nama yang baik. Ya. Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, subhanallah indah sekali. Ya. Baik. Tapi sekarang kadang ada orang sembarang ngasih nama. Ya. Ya. ya. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita. Hadi min matilah azza wajalla. Beri nama anak-anak yang baik nama. Para nabi, para rasul semua namanya baik. Ya, Nabi Saleh, Nabi Nuh, nama-nama nabi. Nabi pernah mengatakan, "Beri nama anak-anak kalian dengan nama-nama nabi." Ya, demikian. Atau nama yang mengandung penghambaan kepada siapa? Allah, Abdullah, Abdurrahman. Ya, ya. Wabillahi taufiq. Iya. Kemudian ketika anak itu sudah lahir, sudah mulai besar, diajari hal-hal yang baik diajari, hal-hal yang jelek ya, juga diperintahkan untuk ditinggalkan. Ya. Ya. Taib. Jangan pakai teori orang-orang barat di dalam mendidik anak-anak kita ini. Pakai teorinya siapa? Nabi alihi salatu wassalam. Saya pernah ketemu sama orang subhanallah namanya. Jadi anaknya dilatih makan dengan tangan dan kiri. Kanan kiri, makannya kalau nggak kanan kiri Sampai terjadi diskusi. Lu kak jenengan ngajari anak makan dengan tangan kiri. Biar seimbang katanya. Lu kok biar seimbang. Akhirnya kita ngobrol, lu Rasul melarang makan dengan tangan apa? Kiri Lu, Kalau emang harus seimbang sudah ngajak salaman orang dengan tangan kiri sekalian. Ya. Apa ndak dimarahi sama orang? Ya. Istinja dengan tangan kanan sekalian biar apa? Seimbang. Bukan masalah seimbang atau tidak, masalahnya syariat apa? Nabi Ali Shallallahu Wasallam tegas. Ya, makan dengan tangan apa? Kanan. Ya gulam samillah. Wahai anak kecil, wahai anakku, samillah. Sebut nama Allah. Ini pendidikan Nabi Ali Shallallahu Wasallam, pendidikan adab, pendidikan akhlak. Ya. Beliau makan bersama dengan anak tiri beliau, Umar ibu Nabi Salam Ya Umar, ya gulam, ya bunai, samillah sebut nama Allah Bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makan yang paling dekat dengan kamu. Adab. Diajar bicara yang baik. Adab yang baik, sopan santun. Beri contoh yang baik. Dan Nabi alaihi wasallam jama'ah baina hadhil asya. Nabi mengumpulkan semuanya. Bukan hanya perintah saja, tapi juga contoh. Beliau sendiri makan dengan tangan kanan, beliau mengucapkan basmalah dan seterusnya. Ketika menginjak umur tujuh tahun, ketika menginjak umur tujuh tahun, wajib bagi orang tua untuk mengajari anaknya apa? as memerintahkan anak-anaknya salat. Kata Nabi Ali salatu wassalam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wahum hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Muru auladakum" Perintahkan anak-anakmu bis sholat untuk melakukan sholat. Perintahkan anakmu melakukan sholat. Berarti hukumnya apa? Wajib, wajib bagi orang tua, bagi bapak, bagi ibu, wajib bagi dia memerintahkan anaknya sholat. Walaupun sholat itu belum wajib bagi anak itu karena belum balik. Ya. Muru auladakum bis shalah wahum abna abnaus sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan salat ketika mereka berumur tujuh tahun. Ya. Yang dimaksud dengan perintah kan bukan hanya sekedar perintah. Ayo sholat, ayo sholat. Tidak bisa sholat nanti anak kita. Maksudnya ajari juga apa? Sholat. Ini loh. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Contoh, kasih contoh. Ya. Diajari bacaannya, Al-Fatihah. Nah. Ya. Bagaimana bacaan ruku. Bagaimana sujud. Diajari juga syarat-syarat dari apa? Sholat. Ya. Wuduknya, menghadap ke arah kiblatnya, bukan sekedar perintah ayo sholat, nah, tetapi betul-betul diajari. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wajib diperintahkan anak ini. Setiap saat subuh diperintahkan, zuhur, asar, maghrib, isya terus diperintahkan. Ya. Walaupun terkadang anak ya, anak ya namanya anak ya dibangunkan sejak subuh tidak mau bangun bangunnya sudah jam setengah enam sudah hampir terbit atau sudah terbit ya sudah sholat ya. baik sholat duhur ayuna sholat duhur terus jangan bosan-bosan biidnillahi azza wajal akan mendarah daging sehingga ketika umur 10 tahun tidak perlu lagi untuk dia apa dipukul wadribuhum wahum abna'u ashrin dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Maksudnya pukulan yang tidak ya, ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membahayakan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini di antara faedah dari hadis idza matal insanu inqata'a 'amaluhu. Jika seorang hamba mati maka terputus amalannya illa min thalathin kecuali dari tiga ini. Ilmin atau sodakotin jariah sodakoh jariah Yang kedua ilmin yuntafa'u bi atau ilmu yang bermanfaat aus solihin salihin yad'ulah atau anak soleh yang apa senantiasa mendoakan. Dari hadis ini sekali lagi ya isyarah dan juga mengandung khas dorongan bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang apa soleh. Dari hadis ini juga ada faedah bahwasanya doa doa itu bermanfaat bagi apa mayit doa itu bermanfaat bagi apa? Mayit. Muslim tentunya. Dan bukan hanya doanya anak. Jangan difahami dari hati sini yang bermanfaat hanya doanya apa? Anak. Tidak. Doa kaum muslimin. Yanfa. Bermanfaat. Ya. Dan ini diantara faedah seorang berteman dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan orang-orang yang soleh Ya biasanya kalau teman-temannya adalah teman-teman yang soleh juga ikut mendoakan. Ikut mendoakan. Hadis ini dalil sekali lagi dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara yang bermanfaat bagi mayit adalah mada doa. Ya. Adalah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya. Beliau mengajarkan kita untuk ziarah kubur, ziarah kubur. Dan beberapa saat sebelum wafatnya Nabi Datang Jibril Ali salatu wassalam. Beberapa hari sebelum wafat, sebelum sakit keras. Ya. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Ali salatu wassalam di waktu malam. Ya. Memerintahkan Nabi untuk pergi ke makam baki Maka Rasul membangunkan Abu Muwaihibah, salah seorang sahabat, Maulah beliau. Ya Abu Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, antarkan saya ya. ke Baqi' diantarkanlah di bakir Dan Nabi Ali Shallallahu wasallam berdoa dengan doa yang lama kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu doa beliau yang terakhir kepada Ahlul Baqi'. Ini ziarah kubur beliau yang terakhir ke Ahlul Baqi'. Mendoakan mereka. Dan doa orang-orang yang hidup bermanfaat bagi apa? Mayit. Diajarkan kita untuk membaca salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah didoakan assalamu alaikum ya ahlad diyar semoga keselamatan Allah limpahkan atas kalian wahai penduduk kubur minal muslimina wal mu'minin dari kalangan muslimin dan mukminin wa inna insyaallahu bikum lahiqun dan kami insyaallah segera menyusul Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan kalian afiyah, keselamatan. Ya. Wabillahi taufiq. Ini diantara dalil bahwasanya doa itu bermanfaat bagi siapa? Mayit. Disyariatkan untuk mengucapkan salam, ziarah kubur. Disyariatkan juga untuk sholat mada jenazah yang intinya adalah mada doa. Allahumma akfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Setelah pemakaman selesai, Nabi Ali Shallallahu Wasallam tidak langsung meninggalkan pemakaman, tetapi beliau mengatakan istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum was'alu lahu sabat. Mintalah ampunan kepada Allah untuk saudaramu ini dan mintakanlah kepada Allah sabat kekokohan karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Berarti doa kaum mukminin itu apa? Bermanfaat. Wabillahi taufiq. Di dalam salat kita berdoa, Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambanya yang saleh masuk di dalamnya ya hamba-hamba Allah yang saleh yang sudah apa meninggal. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini barangkali ya, beberapa hal yang terkait dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Sambil menunggu pertanyaan barangkali. Tapi kita tambahkan sedikit. Di antara nikmat yang Allah Azza wa Jal ya, berikan kepada kita semuanya adalah nikmat ya masjid dan juga adanya madrasah yang di situ dimanfaatkan untuk seorang menuntut ilmu. Ini nikmat yang sangat besar ma'asyiral muslimin. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah sejarah Nabi Ali salatu wassalam ketika beliau hijrah meninggalkan Makkah ke Madinah yang pertama kali beliau lakukan adalah apa? Membangun masjid. Membangun masjid. Belum berpikir untuk membangun rumah. Ya, barangkali orang berpikir membangun rumah dulu, tidak. Bangun masjid dulu. Ini juga diantara dalil tentang betapa pentingnya masjid. Terbangunlah Masjid Kuba. Ketika Masjid Kuba selesai dibangun, Nabi melanjutkan perjalanan masuk ke jantung kota Madinah. Belum juga membuat rumah beliau alaihi salatu wassalam. Yang beliau bangun pertama kali juga apa? Masjid. Dan beliau masih menumpang di rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sampai kemudian beliau baru membangun rumah. Rumah Aisyah Sauda bintu Zam'ah radhiyallahu taala anhuma. Dan di dalam masjid ini ini nikmat yang harus dan wajib kita syukuri. Apa yang telah kita bahas dari tiga perkara tadi, amalan yang terus mengalir sesudah apa? kematian. Itu bisa diupayakan di masjid ini. Sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Ya, mungkin atau tidak? Mungkin sangat banyak bangunan masjid ini. Ya. Mushaf, mungkin kita naruh mushaf di situ. Sodakoh jariah. Ya. ya. Baik. Nah, mikrofon ini mungkin rusak suatu saat. Berlomba-lomba memberikan mikrofon. Selama masih dipakai, jariah. Ya. ya. Baik. Gelas tidak ada pecah misalnya, belikan gelas selama dipakai. Ya, jariah. Ya. Sodakotin jariah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u ubihi. Ilmu yang ya, yuntafa'u bihi. Masjid memang tempatnya, pusatnya. Majlis kita kali ini kita dengar ayat, kita dengar hadis, ada ilm. Ya. Khutbah Jumat, masya Allah. Nah. Kesempatan untuk seorang belajar. Ya. Seorang khatib menyampaikan apa? Ya ilmu. Ya. Dapat menyampaikan ilmu, kemudian juga jamaah mendengarkan ilmu, ilmu yang kemudian diajarkan pada keluarganya. Jadi orang belajar ilmu itu, coba kita contoh para sahabat. Sahabat duduk di majelisnya Rasul alaihi salatu wasallam setelah punya ilmu, pulang diceritakan kepada keluarganya, disampaikan kepada keluarganya. Ya. Khutbah Jumat, masya Allah. Hari ini apa yang disampaikan Ustaz? Ya. Jamaah mendengarkan khutbah, pulang ke rumah ceritakan ke istrinya. Tadi Ustadz mengajarkan kita wudhu, ternyata wudhu kita masih ada yang salah. Ini loh, sampaikan. Ya. Tadi Ustadz membahas dalam khutbah Jumat tentang apa? Ada sholat apa namanya duha. Ternyata ada sholat duha kita baru tahu. Sampaikan pada istrinya. Ya. Ilmu yuntafa'u apa? Bihi. Sampaikan pada anaknya juga. Awaladin solehin yadu'ulahu. Atau anak soleh. Ini juga tempatnya masjid ini. Mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Ajak mereka ke masjid. Ya, tentunya dengan adab ya, yang diajarkan oleh Nabi Alaihi sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Iya. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan adanya masjid ini. Dan yang lebih penting dari itu juga adalah ta'awun. Masjid Nabawi dibangun dengan ta'awun. Bukan Nabi sendiri yang bangun, enggak. Ta'awun para sahabat. Kerjasama. Iya. Itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ta'awun alal birri wa taqwa dan itu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Masjid Kuba dibangun dengan ta'awun, Masjid Nabawi dibangun dengan ta'awun. Ya. Al-jihad fi sabilillah juga dibangun dengan apa? Ta'awun. Ta'awun yang baik. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Demikian pula kita berharap semoga terbangun ta'awun. Ya. Asatidah ya. satu dengan yang lainnya. Ya. Ta'awun ya dalam mendidik kaum muslimin, ta'awun di dalam apa namanya? Ya, mempelajari tapi penting sekali tidak untuk kumpul ya, belajar bersama. tidak kumpul untuk membahas kitab bersama. Subhanallah. Ya. Dan itu yang diajarkan juga oleh para masyayikh. Ya. Ta'awun. Ya. Bahkan di dalam menerima khobar pun, menerima berita juga. Subhanallah. Ta'awun. Ya. Toib berita. Nah Kadang di antara kita ada yang punya hubungan baik dengan masyayikh. Sehingga ketika saat asatidah berkumpul, ya, kemudian ada berita yang mari kita dengar bersama, ya, bermanfaat bagi kita semuanya. Ta'awun alal birri wa taqwa. Ya. Jadi masjid ini adalah amalan yang sangat besar atau nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla.